Imam Nawawi rahimahullah taala menghadirkan riwayat-riwayat tentang kesederhanaan Nabi dan bagaimana keadaan Nabi pada masa-masa perjuangan beliau. Ini termasuk motivasi bagi para pejuang-pejuang, termasuk anak-anak kami ini yang jangan sampai jadi pejuang Nabi takut lapar dan sebagainya. Apalagi yang mau dikirim ke luar Jawa ke tempat-tempat yang awas. Ingat Nabi hanya makar daun. Di sana masih ada daun-daun. Luar Jawa masih ada daun-daun seger. Dan para santri harus menjadi pejuang. Ingat Nabi itu seperti itu. Ingat Nabi seperti itu. Tidak pantas menjadi ustadz kalau masih takut lapar. Apalagi kadang sudah ada jaminan untuk kehidupannya, masih malas untuk berdakwah. Ini tolong dengar anak-anakku semua khususnya. Suatu ketika kalian harus berdakwah. Tabungan urusanmu nanti dengan Allah, Allah akan memberikan. Kadang kegembiraan kebaikan itu akan diberikan Allah di dunia. Jangan urusannya ukurannya ini. Jangan sampai kalau sudah berdakwah di satu tempat yang memang kalian dibutuhkan, jangan sampai bertanya makanan saya di mana. Engkau akan makan seperti mereka makan. Ini. Karena problem kita adalah problem rasa takut lapar ini. Tidak, kalian harus berani. Di dunia ini sesaat, semuanya bakal mati, kita ingin mati dalam keadaan punya perjuangan dengan Nabi dan lalu kita dianggap oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kunci pertama. Para juru dakwah, para ustadz, para anak-anak yang mau belajar, mau berdakwah, bekal pertama adalah kekayaan hati ini. Makanya dengan membaca ini agar tahu Nabi itu seperti itu dakwahnya. Bukan enak-enakan, mobil, makan enak, bukan itu. Agar tapi bagaimana dengan ketabahan, kesabaran. Kalau hanya milih yang enak-enak saja, malas jadi berjuang itu. Barangkali hidupnya memang bukan untuk berjuang, hanya untuk makan, untuk makan. Sementara para kekasih Allah makan, ini Nabi Muhammad makan untuk bagaimana dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bajumu adalah baju yang menutup aurat, bukan baju bermerek. Ini nasihat buat anak-anak khusus ini. Karena anak-anak kita sudah sebentar lagi harus sebar. Keluar Jawa, ke sana, kemari. Masya Allah. Mereka harus punya bekal yang... kuat. Saya menjadi orang paling kaya. Kaya hati sudah. Tidak tergiur dengan kekayaan orang yang datang kepadanya. Tidak tergiur dengan jabatan yang ditawarkan kepadanya. Tidak tergiur dengan dunia. Ini perlu bekal bagi para pejuang ini. Kalau pejuang masih bingung sana sini, apalagi yang dipikir adalah bagaimana berbangga-bangga dengan mobil, berbangga-bangga dengan baju, berbangga-bangga dengan rumah mega. Kayaknya harus tutup. Namanya diganti saja, bukan sebagai ustaz, bukan sebagai seorang pejuang. Jadi pemburu dolar kita saja namanya. Ya harus wahai anak-anak. Karena ini nasihat anak-anak kita sudah banyak dibutuhkan untuk di mana-mana. Maka yang perlu kita bekali seperti itu. Kembali kepada anak-anak tadi yang mau berjuang di jalan Allah. Sudah jangan berbicara tentang merek mobil. Awas, awas. Sepanjang hidupmu jangan berkata merek mobilmu apa. Cincinmu cincin apa? Sudahlah asalkan perak sunnah Nabi Alaihi Wasallam menurut jumhur ulama. Selesai. Batunya apa yang Allah mudahkan untukmu. Bajunya adalah baju yang menutup auratmu. Makan kalau Nabi Maisud Ramqas yang sekiranya mencukupkan untuk ya sekedar kenyang. Kalau sudah seorang juru dakwah punya bekal ini, bantuan dari Allah dan keselamatan yang sesungguhnya dan ada keberkahan. Tapi kalau sudah kalian berpikir tentang nih Kalian akan gulat dengan sahabat sendiri. Dengan saudara akan saling ngedengki dengan ustadz sebelah. Rebutan masjid. Eh, rebutan pondok. Alhamdulillah. Makanya itu ada orang masuk neraka melalui label ustadz sama kiai itu. Hati-hati nak ya. Ingat Nabi SAW bagaimana berdakwah. Kalau kita ingat, kalau kita membaca ini kayaknya malu betul ya Allah. Ya Rasulullah. Engkau adalah kekasih Allah. Pangkatmu paling tinggi. Surgamu surga tertinggi. Tapi cara hidupmu Masya Allah sangat sederhana. Kalau dibanding hari ini keadaan kami Masya Allah. Akan tapi ya Allah kita mohon. Dengan kenikmatan yang kau berikan kepada kami. Dari makan, dari pakaian, dari kendaraan. Jangan sampai menjadikan ini semua kami tidak bisa kumpul dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan yang jauh dari yang dirasakan Nabi ini Jangan sampai kenikmat ini menghalangi kita untuk ketemu dengan Rasulullah.